Ada yang bertanya di sini apa keutamaan sholat sunnah duha berapa rakaat yang benar dan jam berapa awalnya jam berapa batasnya? Masya Allah. Baik. Duha termasuk sholat yang sunnah hukumnya bukan perkara yang wajib. Termasuk sholat yang disunahkan berapa rakaat minimal dua rakaat maksimal yang disebutkan dalam riwayat 8 rakaat. Ada yang mengatakan 20 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Waktu yang paling afdal ketika anak unta merasa kepanasan dengan matahari. Iya, berarti sudah mulai terik. Sudah mulai matahari terasa panasnya. Barakallahu Itu yang paling afdal. Awalnya ketika matahari terbit setinggi satu dua tombak. Itu awal mula duha. Berakhir ketika masuk waktu duhur. Kau Keutamaannya adalah e, orang yang mengerjakan duha dikenal dengan awabun. Rasul mengatakan salatul awabin hina tarmudul fisal. Salatnya orang-orang yang suka bertaubat kembali kepada Allah adalah ketika anak unta kepanasan yakni waktu waktu duha barakallahu fikum sehingga cukup besar keutamanya bagi yang mampu melaksanakan mengerjakannya barakallahu fikum saya sudah waktunya menikah tapi terkendala dana anggaran ini ya, tempatnya itu terlalu mahal maharnya Nah, kalau menikah di Jawa murah meriah. Duh, sudah ada. Ini apa ya? Eh, Hah? Apa dulu? Hah? Ya, tidak. Kita satu dulu, nanti dijawab yang belum terjawab sebentar insya Allah. Sementara cukup, Alhamdulillah. Ya,